Semoga Allah Jalla ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita sekalian dan memberikan perlindungan kepada kita dan menyelamatkan kita dari berbagai hal-hal yang memudaratkan dari bencana wabah dan malapetaka Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul berkumpul meskipun perkumpulan masing-masing menyimak dan mendengarkan dari rumahnya pada hari Ahad pada malam Senin pada tanggal 12 Syaban tahun 1441 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 5 April tahun 2020. Semoga Allah Azza wa Jal segera mengangkat dari kita wabah virus COVID-19 dari negeri kita ini. Dan menggantinya dengan rahmat dan keberkahannya. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub yang dikenal dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi taala alaihi dan kita melanjutkan ke bab yang ke-10 dan sebagian dari bab yang ke-10 ini telah kita bahas dan telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu ketika kita menerangkan tentang as-sabrul mahmud was-sabrul madhmum sabar yang terpuji dan sabar yang tercela sabar yang tercela telah kita terangkan yaitu kesabaran dalam meninggalkan Allah meninggalkan hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala berpaling dari Allah maka ini merupakan kesabaran yang tercela yang diharamkan sabar untuk melakukan perbuatan kemaksiatan sabar di dalam melakukan kesyirikan dan kekufuran sabar dalam bermaksiat, sabar dalam meninggalkan sholat lima waktu, sabar dalam meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua merupakan bentuk sabar yang tercela karena menyebabkan seorang hamba itu menelantarkan dan meninggalkan ibadah dan pendekatan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala dan telah kita terangkan bahwa ini adalah merupakan bentuk kesabaran yang paling buruk dan paling berbahaya bagi kehidupan seorang hamba di dunia demikian pula di akhirat Kemudian setelah itu beliau melanjutkan ke pasal yang berikutnya. Yaitu sabar yang terpuji. As-sabru al-mahmud. Kata beliau, wa amma as-sabru al-mahmudu fanaw'ani. Sabrun lillah wa sabrun billahi. Adapun sabar yang terpuji itu ada dua macam. Yang pertama yang disebut sabrun lillahi. Dan yang kedua disebut sabrun billahi. Jadi yang pertama lillahi dengan lam. Yang kedua billahi dengan huruf ba. sabrun lillah dan sabrun billahi. Dan kedua jenis sabar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat Al-Qur'anul Karim. Yang pertama dalam surah At-Tur ayat 48. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Wasbir li dengan lam. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu li hukmi di sini dengan lam Maka sesungguhnya engkau dalam pengawasan dan penjagaan kami. Ayat yang kedua yang disebutkan di dalam an Nahl ayat yang ke-127 Allah Jalla Ala berfirman wasbir wa ma sadruka illa billahi Bersabarlah engkau dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan billahi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari kedua jenis sabar ini? Sabrun lillahi dan sabrun billahi. Bersabar lillah karena Allah dan bersabar billah dengan pertolongan Allah. Yang dimaksud sabrun lillah bersabar karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembangkit kesabaran di dalam dirinya adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala pendekatan dirinya kepada Allah dan keinginan dia untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menampakkan kekuatan fisik atau kekuatan jiwa, tidak. Dia melakukan itu semata-mata karena Allah, karena dia ingin beribadah kepada Allah, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan ridha Allah Jalla wa ala. Ini yang disebut sabrun lillahi. Yang kedua, sabrun billahi, bersabar billahi dengan huruf ba huruf al-ba yang kita kenal sebagai salah satu huruf jar di antara maknanya bahwa al-ba itu menunjukkan permintaan tolong, permintaan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu ketika kita akan melakukan sebuah aktivitas, kita dianjurkan untuk memulainya dengan bismillahi. Dengan bismillah. Di situ ada huruf ba, bismi. Dengan nama Allah. Maksudnya apa? Kita memohon pertolongan. Allah Jalla ala dengan menyebut namanya agar kemudian kita dibantu oleh Allah Jalla Ala untuk dimudahkan dalam melakukan sebuah aktivitas yang akan kita kerjakan mau makan misalnya kita mengatakan bismillah kita memohon bantuan dan pertolongan Allah Jalla Ala. ketika kita hendak makan ketika kita hendak minum atau aktivitas yang lain jadi ba pada kalimat as-sabru billah bersabar maksudnya bersabar dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini berarti seorang hamba itu meyakini yang memberikan kesabaran kepada seorang hamba adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu bisa menjadi sabar karena apa? Karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan jiwa seseorang. Namun semata-mata karena bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Di situ ada huruf ba illa billah tidak ada daya tidak ada upaya kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa ala jadi kita sudah memahami perbedaan antara as-sabru lillahi dan as-sabru billahi bersabar kenapa kita bersabar karena kita melakukannya semata-mata mengharapkan ridha Allah karena kita cinta kepada Allah, kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu as-sabru lillah. As-sabru billahi maksudnya kita bersabar dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua jenis sabar ini adalah sabar yang terpuji. Sabar yang dianjurkan sebagaimana yang telah kita terangkan tadi dari dua ayat wasbir li rabbik bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu yani engkau melakukannya karena engkau tunduk kepada Allah engkau mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala karena engkau cinta dan engkau takut kepada Allah wasbir wa ma sabruka illa billahi dan sabarlah engkau dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dua jenis sabar ini dibutuhkan oleh setiap hamba kita melakukan kesabaran ini karena apa karena Allah karena kita beribadah kepada Allah dan tidak mungkin kita akan bisa mampu bersabar tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya ya merupakan hal yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Semuanya kita butuhkan. Karena ini dua jenis sabar yang terpuji yang dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh seorang hamba. Nah, kata beliau wa tanaza'an nasu ayyus sadraini akmal. Kaum muslimin berselisih, para ulama berselisih yang manakah dari dua jenis kesabaran ini yang lebih sempurna terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah as-sabru lillah atau as-sabru billah? Sabar karena Allah atau sabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih sempurna? Sekali lagi, dua-duanya dibutuhkan oleh seorang hamba. Namun di sini pertimbangannya mana yang lebih afdal, mana yang lebih sempurna. Sama seperti ketika kita membahas uh, pada pembahasan sebelumnya antara as-sabr al-ikhtiyari dengan as-sabr al-ittirari. Sabar ikhtiar, sabar pilihan atau sabar yang terpaksa. Dalam artian seorang mau tidak mau sabar gitu. Telah kita terangkan bahwa sabar ikhtiar itu lebih afdal. Karena sabar ittirar ya, sabar di dalam menghadapi takdir itu bisa di, dilakukan oleh yang mukmin, yang kafir, yang muslim, yang fajir. Siapa saja bisa melakukan. Tapi sabar yang sifatnya ikhtiar. Dia mendapatkan cobaan namun dia tetap istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang melakukannya orang-orang khusus. Itulah yang dimiliki oleh ulul azmi minar rusul. Para rasul yang dikenal sebagai ulul azmi yang memiliki kesabaran tingkat tinggi ini. Ya. Namun seluruhnya seorang tetap harus bersabar, sabar di dalam perkara ikhtiar dan sabar dalam perkara ittirar. Nah, demikian pula di sini. Mana yang lebih sempurna? Apakah sabar karena Allah atau sabar dengan pertolongan Allah. Ada segolongan dari para ulama mengatakan sabar karena Allah itu lebih sempurna. Sabar karena Allah itu lebih sempurna. Kenapa? Alasan mereka bahwa sabar karena Allah itu adalah ghayah. Itu tujuan kita. Itu itulah ibadah yang menjadi tujuan seorang hamba untuk melakukannya. Kenapa kita sholat? Ya karena Allah. Kenapa kita berpuasa? Ya karena Allah. Semata-mata karena Allah. Ikhlas karena Allah. Maka demikian pula sabar katanya. Pendapat yang pertama ini. Maka sabar karena Allah itu tujuan. Sementara as-sabru billah, sabar dengan pertolongan Allah itu wasilah, itu sarana. Ya. Sarana untuk melakukan sebuah tujuan. Kenapa kita bisa melakukan sholat wajib secara kontinu, istiqamah? Itu karena pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu sarana. Tapi tujuannya adalah sholat itu sendiri. Jadi sabar dengan pertolongan Allah kata mereka itu kan e, wasilahnya, itu sarananya menuju kepada ibadah inti. Sementara sabar karena Allah itu adalah ibadah yang menjadi inti ibadah. Sehingga dari sisi ini kata pendapat yang pertama ini sabar karena Allah itu lebih sempurna. Pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. As-sabru billah akmal. Bersabar dengan pertolongan Allah itu lebih sempurna dan lebih utama. Kenapa? Kata mereka bahkan tidak memungkinkan seseorang bersabar karena Allah tanpa bersabar dengan pertolongan Allah gitu. Tidak mungkin seorang bisa mencapai as-sabru lillah tanpa as-sabru billah. Tidak mungkin seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah tak kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi yang disebutkan dalam suratun Nahl Allah Jalla wa'ala berfirman wasbir Allah memerintahkan untuk bersabar bersabarlah engkau lalu setelah itu Allah mengatakan wama sabruka illa billahi dan tidaklah kesabaranmu itu bisa terwujudkan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk bisa mencapai tingkat as-sabrulillah, sabar karena Allah, ya kamu harus melewati as dulu. Bersabar dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersabar dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala ini, itu mengandung dua perkara yang penting, perkara yang agung. Yang pertama, alisti'anah. Memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah. Dan memohon pertolongan beristi'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia yang disebutkan dalam suratul Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami beristi'anah. Memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kandungan dari as billah, bersabar dengan pertolongan Allah. Pertama, kita memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, juga mengandung al-ma'iyatul khassah. Kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat khusus. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Itu menunjukkan bahwa hamba itu mengharapkan Allah senantiasa bersama hamba itu. Di dalam setiap aktivitas yang dia lakukan. Agar Allah Azza wa Jal senantiasa bersamanya. Ini disebut al maiyah Al-ma'iyah itu ada dua macam. Ada yang disebut al-ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang bersifat umum. Ya. Seperti firman Allah Azza wa Jal, وَهُوَ maakum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada kebersamaan Allah yang bersifat umum ini bermakna bahwa Allah Jalla wa'ala senantiasa mengawasi kalian, mengetahui apa yang kalian perbuat, melihat apapun yang kalian lakukan. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina kanu. Tidaklah ada tiga orang berbisik, melainkan Allah yang keempat. Tidaklah ada lima yang berbisik, melainkan Allah yang keenam. Tidaklah jumlah mereka lebih sedikit atau lebih banyak. Melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang bermakna bahwa Allahu Jalla wa'ala senantiasa mendengarkan apa yang mereka ucapkan, melihat apa yang mereka perbuat, dan maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini kebersamaan secara umum. Kebersamaan secara khusus, al-ma'iyatul khasah, seperti misalnya Allah Azza wa berfirman, Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Inna Allah la muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang senantiasa berbuat baik. Nah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu kebersamaan yang sifatnya khusus ya. Kalau Allah bersama dengan orang yang bersabar, Allah bersama dengan orang yang bertakwa, Allah bersama dengan orang yang berbuat kebaikan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hamba-hamba tersebut yang memiliki sifat itu, mengarahkan mereka, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada mereka. Dan diingat bahwa al-ma'iyah makna kebersamaan Allah dengan makhluk jangan difahami kebersamaan dalam artian Allah uh, menyatu dengan makhluknya. Seperti yang difahami oleh pemahaman wahdatul wujud atau al-hululiyah yang menganggap bahwa Allah itu bersama hambanya zatnya meyakini bahwa Allah itu di mana-mana di mana ada hamba di situ ada Allah Maka ini pemahaman yang batil. Oleh karena itu yang dimaksud kebersamaan di sini adalah kebersamaan apakah yang sifatnya umum berarti Allah Azza wa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh setiap hamba mendengar dan melihat apa yang mereka lakukan. Jadi kebersamaan itu tidak menunjukkan harus eh, melekat harus menyatu jasadnya ndak atau menyatu zatnya seperti ucapan seorang misalnya ketika dia melakukan perjalanan safar nahnu namshi wal qamaru ma'ana kami melakukan perjalanan sementara bulan bersama kami bulan bersama kami bukan berarti bulan ber dampingan zatnya dengan orang yang melakukan perjalanan ini. Bukan. Bulan tetap di atas. Namun yang dimaksud dari ungkapan ini bahwa sinar rembulan senantiasa menyinari perjalanan mereka. Jadi kita kembali kepada makna as billah bahwa bersabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung alisti'anah, mengandung permintaan tolong seorang hamba kepada Allah dan juga mengandung al-ma'iyatul khassah. Kebersamaan secara khusus. Di mana Allah Azza wa Jal bersama dengan hamba yang bersabar itu. Sehingga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbingnya, mengarahkannya, memberikan taufik kepadanya, memberi hidayah kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man adali waliyan faqad adantu bil muharabah barang siapa yang memusuhi waliku maka aku mengumumkan perang badannya. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan wajib yang dilakukan oleh hamba. Dan tidaklah seorang hamba itu memperbanyak amalan sunnah sampai Allah cinta kepada hamba itu. Nah, di dalam hadis tersebut Allah Azza wa Jalla kemudian menyatakan فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها Apabila aku cinta kepada hamba itu, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengannya. Penglihatannya yang dia melihat dengannya. Tangannya yang dia menyentuh dengannya kakinya yang dia berjalan dengannya. Hati-hati. Jangan dipahami dari hadis ini dengan pemahaman wahdatul wujud. Ya. Oh berarti hamba itu pendengaran jadi pendengaran Allah. Kalau dia melihat itulah penglihatan Allah. Kalau dia memegang itulah tangan Allah dia berjalan itulah kaki Allah bukan itu yang dimaksud bukan itu berdasarkan kesepakatan seluruh para ulama dalam menjelaskan hadis ini akan tetapi yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bahwa Allah Jalla wa Ala senantiasa bersamanya senantiasa mengarahkannya ketika dia melihat maka dia melihat dengan bimbingan dari Allah ketika dia mendengar maka dia mendengar dengan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berjalan dia diarahkan kepada sesuatu yang diridhai Allah dicintai Allah wa ketika dia menyentuh sesuatu maka dia menyentuh berdasarkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi taufik oleh Allah tabaraka wa taala. Maka itu makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia tidak melakukan pergerakan dan dia tidaklah diam dan tidaklah dia bersabar Tidaklah dia melihat dan mendengar, melainkan seluruhnya menjadi amalan yang dibimbing. Yang diberi taufik oleh Allah sehingga Allah Jalla wa'ala cinta kepada hamba tersebut. Maka dari sisi ini ya, menunjukkan bahwa as-sabru billah itu lebih afdal bersabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan as-sabru billah maka seorang akan mampu mencapai tingkatan as-sabru lillah. Lalu beliau mengatakan wal maqsudu innama huwa as-sabru billah wa anna al-'abda bihasbi nasibihi min ma'iyatillah lahu yakunu sabruhu wa idza kana Allah ma'ah amkanahu an ya'tiya min as-sabri bima la ya'ti bihi ghairuhu maka maksud setelah beliau menjelaskan ya tentang kedudukan as-sabru billah kata beliau bahwa bersabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dan bahwa hamba dia akan mendapatkan bahagian dari kebersamaan Allah dengannya itu tergantung dari tingkat kesabaran hamba itu apabila Allah Jalla wa'ala senantiasa bersama hamba itu maka memungkinkan dia untuk memiliki kesabaran yang tidak mungkin dilakukan oleh selain hamba yang memiliki kesabaran itu sehingga kita sangat butuh terhadap pertolongan dan bantuan dari Allah tabaraka wa taala. Ada jenis sabar yang ketiga yang beliau sebutkan di sini. Yaitu as-sabru ma'allahi. Bersabar bersama Allah, ma'allah. Nah, ini sebagian menyendirikan di sini. Ya, Beliau menyendirikan jenis kesabaran bersama Allah. Apa maksudnya? Beliau terangkan, alam anna as sabri ma'allahi huwa." Ketahuilah bahwa hakikat bersabar bersama Allah adalah thabatul qalbi bil istiqamati ma'ah. Kokohnya hati untuk senantiasa istiqamah bersama Allah Subhanahu wa taala. لا يروغ عنه rawaghan الثعال بها هنا وها هنا di mana hatinya itu tidak uh, tidak melakukan penipuan seperti tipuan serigala atau tipuan musang ya, maksudnya hatinya itu tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak ke kanan dan ke kiri. Dia tidak mencela mencelai Dia tidak miring ke kanan, miring ke kiri. Dia lurus bersama Allah. Tidak menyimpang hatinya. Hatinya tidak melakukan sesuatu yang sejalan dengan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya menginginkan ini maka hatinya ikut. Akhirnya berpaling dari Allah. Anda seperti itu. As-sabru ma'allah adalah seorang yang senantiasa memiliki hati yang kokoh, istiqamah bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa haqiqatu hadza al-istiqamatu ilaihi wa 'uquful qalbi alaihi. Maka hakikat dari as-sabru ma'allah adalah istiqamahnya, lurusnya hati ini untuk selalu menuju kepada Allah dan menetapnya hati ini di atas ketaatannya kepada Allah tabaraka wa taala. Berarti kesimpulannya bahwa ada tiga macam jenis kesabaran. As-sabru lillah bersabar karena Allah dan itu merupakan ibadah yang dibangun di atas ikhlas. Yang kedua as-sabru billah bersabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mampu melakukan apapun dari berbagai jenis ibadah tanpa bantuan dan pertolongannya. Kemudian yang ketiga as-sabru ma'allah, bersabar bersama Allah yaitu senantiasa memiliki kesabaran yang kokoh dalam kondisi apapun, kesabarannya tidak goyah. Kesabarannya tidak guncang sabarnya tetap bersama apa yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di malam hari ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Semoga Allah Jalla wa ala memberi kemudahan kepada kita untuk bersabar. As-sabru lillah wassabru billah والصبر مع subhanahu wa ta'ala dan insya Allah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya memasuki bab yang ke-11 sampai di sini wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh